Alhamdulillah eh, sesi pertama baru selesai. Insyaallah kita lanjutkan dengan eh, tanya jawab. Eh, intinya sesuai apa yang dikatakan Rasulullah tersenyumlah karena tersenyum adalah sedekah. Insyaallah senyuman akan membawa keberkatan dalam hidup setiap orang. Dia akan menjalin menurutkan hati yang menambah ukhuwah dan persaudaraan maka senyum adalah cerminan dan cahaya bagi setiap jiwa. Baik, kita lanjutkan saja pada uh, tanya jawab dan langsung kepada Ustadz. Ya. Ada pertanyaan yang sangat bagus. Kapan kita boleh marah Ustadz katanya? Ini rupanya protes. Seakan-akan, wah susah hidup saya kalau tidak marah. Ini adalah arti dari pertanyaan ini. Artinya ini cerminan bahwasanya selama ini dia sudah sering marah. Jadi kalau dilarang, susah sekali hidup saya bakalan. Kenapa? Marah itu katanya bumbu hidup. Sehingga sampai ada semboyan di masyarakat, cekcok antara suami istri itu adalah bumbu rumah tangga. Sengsaranya sekali suami yang punya bumbu rumah tangganya dengan cekcok. Rumah tangga itu dibumbui dengan senyuman, dengan akhlak yang karimah itu adalah bumbu rumah tangga. Tapi kalau bumbu kok marah-marah, cekcok, subhanallah. Saya tidak habis pikir. Itu semboyan yang akhirnya apa? Pasrah dengan kenyataan. Kenapa? Nyari pasangan yang mudah tersenyum susah. Suami yang murah senyum sulit harganya. Mahal istri, apalagi istri yang mudah tersenyum. Di mana ketemunya? Subhanallah. Karena kata-kata kafan marah saya akan sebutkan Eh, pengakuan Aisyah radhiallahu taala anha. Beliau menceritakan tentang kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu adalah orang yang berakhlak mulia. Namun faidan tuhikat maharimullah. Kalau sudah syariat Allah yang dilanggar, maka beliau marah. Beliau tidak pernah dalam yaghdab li nafsihi, tidak pernah marah dendam karena untuk memperebutkan haknya. Beliau lebih memudahkan, memaafkan, melupakan. Itulah perangnya Rasulullah SAW. Namun bila sudah agama Allah yang dilanggar, syariat Allah yang dilanggar maka Rasulullah pun marah. Marahnya bukan karena urusan pribadi, namun kita tidak. Agama dilanggar, prostitusi banyak, wanita tidak pakai jilbab setiap hari sudah pemandangan biasa anak sholat ya sekobernya se terserah kapan sholat kalau sempat tidak apa-apa kita tidak marah tapi kalau giliran anak tidak sekolah subhanallah marahnya subhanallah kalau anak tidak sholat toleransi ini tentu pola pikir yang terbalik jadi kapan marah tatkala syariat Allah subhanahu wa ta'ala dilanggar itulah marah yang benar namun bila hak anda yang direbut hak anda yang dirampas Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa'fu wasfahu. Maafkan. Ini idealisme seorang mukmin. Ini bukti cerminan dari iman Anda bahwa tadi yang kiat ketiga puasanya ini Anda dipaksa menyimpan pahala di hari kiamat. Kenapa mesti marah? Kenapa mesti marah? Saya seorang guru Ustaz. Kalau seorang siswa sering meninggalkan sholat dan sudah dinasihati dengan baik, Bolehkah kita memarahinya Ustadz dan bagaimana cara marahnya? Ini baru benar marah yang benar. Diperintahkan untuk sholat, tidak sholat, dimarahi. Namun ingat, terlalu banyak cara sebelum marah yang bisa kita tempuh agar anak-anak kita, anak didik kita sholat. Banyak cara misalnya dengan uswah, dengan teladan. Kita sholat, kita panggil orang tuanya, Pak Bu, anak bapak, anak ibu kalau di sekolah tidak sholat. Kalau misalnya uh, full day sekolahnya, sholat duhur tidak mau sholat, sholat asar. Memangnya kalau di rumah bapak dan ibu ini sholat atau tidak? Jangan-jangan anaknya tidak sholat karena bapak ibunya di rumah tidak. Eh, maka tidak ada solusi kecuali dipanggil orang tuanya. Orang tuanya diingatkan sholat pak biar anaknya ikut sholat. Jangan kami suruh ngajari sholat, bapak malah ngajarin untuk tidak sholat. Bapak pasti yang lebih dipatuhi oleh anak. Ini di antara kiat. Kemudian antara kiat lagi, ingat umur anak. Anak umur berapa? Jangan-jangan anak TK dipaksa sholat. Belum waktunya. Belum waktunya dipaksa. Rasulullah SAW mengatakan, Muru awladakum bersalat wahum abna'u sab'in. Paksa. Perintahkan anak anda untuk sholat ketika mereka sudah umur tujuh tahun. Ini baru diharuskan kalau walaupun Rasulullah SAW belum memberikan toleransi untuk dihukumi. Dihukumi kapan? Wadribuhum alaiha wahum abna'u ashrin. Pukul kalau sudah 10 tahun. Nah kadang kita ini ingin buru-buru. Anak umur 4 tahun harus sholat lima waktu tepat waktunya kalau tidak digebuki ini kita yang ekstrim Rasulullah SAW tidak marah Rasulullah SAW memberikan toleransi anak 8 tahun sudah kita pukuli kenapa kita yang ekstrim ajari, biasakan diskusi, tempulah apa cara-cara diskusi dengan anak. Jelaskan kenapa sholat, kenapa harus apa namanya sholat lima waktu, kenapa tidak sekali saja. Ceritakan dan berbagai macam hal yang masih bisa kita tempuh. Saya sudah menikah beberapa tahun yang lalu dan saya belum punya pekerjaan untuk menafkahi istri saya karena saya sedang kuliah s tapi atau saya adalah orang kaya? Pertanyaan saya, apakah saya berdosa apabila saya tidak menafkahi istri saya? Jawabannya di istri saudara. Tanya, istriku, engkau menuntut atau tidak? Kalau tidak ya Alhamdulillah, kalau nuntut ya apa boleh buat. kalau dimaafkan, ini kan hak istri. Kalau ternyata istri memaafkan ya Alhamdulillah itu rezeki. Kalau istrinya nuntut, diingatkan lo dulu kan sudah perjanjiannya saya nikah tapi saya mau kuliah belum bisa nafkahi dan kata bapak mertua mau dibiayai dinafkahi sama bapak mertua dan saya yakin istri tidak nuntut yang seperti itu jika seseorang dirampas mengapa harus berterima kasih padahal setahu saya membela mempertahankan harta itu dianjurkan atau diwajibkan kalau diwajibkan tidak dibolehkan? Iya. Man qutila duna malihi fahuwa syahid. Barang siapa yang terbunuh karena membela hartanya, maka dia itu mendapatkan predikat syahid. Namun kalau ada orang memaafkan, tidak masalah. Allah telah menggambarkan menegaskan wa antafu atau fa'fu wasfahu. Itu lebih baik. Kalau kita bisa maafkan itu lebih baik. Namun bila kita menuntut itu hak kita. Karena tadi saya katakan, kalau kita hak kita dirampas, maka pahala kita ini pasti Allah tuliskan. Kita rela atau tidak rela? Tidak rela, Allah tulis pahala kita. Kalau kita memaafkan, maka dua pahala. Subhanallah. Namun seringnya kita itulah karena kita lupa bahwasanya pahala kita, harta kita telah tersimpan di akhirat. Bagaimana kiat mencari istri yang mudah tersenyum? Sebaliknya bagaimana mencari suami yang mudah tersenyum? Jadi jangan egois. Inginnya istri yang mudah tersenyum tapi suaminya masya Allah cemberut terus. Ya itu tidak adil. Dan ingat Allah subhanahu wa ta'ala itu maha adil. Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak mungkin menzalimi hambanya. Bila saudara mendapatkan istri yang mudah dan cemberut, itu cerminan Anda adalah orang yang seperti itu. Bila Anda mendapatkan istri yang mudah tersenyum, biidnillah Anda pun ternyata adalah orang yang biasanya adalah orang yang mudah tersenyum. Kan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan al-khabithatu lil khabithi. Orang yang wanita-wanita buruk itu atau ucapan-ucapan yang buruk itu adalah milik orang-orang yang buruk dan sebaliknya. Jadi saya katakan istri Anda adalah cerminan Anda karena Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik dari kalian adalah orang yang paling baik dalam memperlakukan keluarganya dan aku adalah orang yang paling baik dalam memperlakukan keluargaku dibanding kalian. Karena ya kawan wahibai sebelum Anda menuntut ambillah cermin siapakah saya. Jangan jangan jangan istri kita ini tidak tersenyum kenapa? Hak-hak dia tidak didapat, maka dia marah. Dan sebaliknya pun demikian. Kalau suami kita mudah cemberut, maka tolong jangan buru-buru menuntut. Koreksi, jangan-jangan hak-hak suami ini tidak terpenuhi. Oleh karena itu, istri adalah cerminan dari diri Anda. Ingat Rasulullah SAW tatkala mengatakan khairukum khairukum di ahlihi. Sebaik-baik orang adalah hal yang paling baik memperlakukan istrinya. Ini indikasi bahwasanya istri adalah cerminan dari diri kita. Apa hukumnya jika kita benci dengan seseorang karena dia membuat jengkel, sakit hati, tidak mau berubah dari sifat yang seperti anak-anak sehingga kita menjauhinya dan membedakannya dari yang lain dengan mengucapkan kata-kata yang kasar sedangkan yang lain kita tersenyum dan apabila sama dia kita muak. Apakah hal tersebut dapat mempengaruhi iman kita setelah ketaatan dan ibadah yang kita lakukan? Ya, jelas itu dapat apa namanya eh, mengurangi itu adalah indikasi bahwasanya iman anda masih lemah Rasulullah SAW telah mengatakan alladhi yukhalitun nas wa yasbiru ala adahum khairun min alladhi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala adahum orang yang bergaul berinteraksi dengan masyarakat luas dan dia tabah berjiwa besar tatkala menghadapi mendapatkan perilakuan buruk orang lain wa yasbiru ala adahum dia sabar menghadapi gangguan orang lain. Itu lebih baik dibanding orang yang tidak sabar sehingga dia mengucilkan diri, menjauhkan dirinya dari keramaian masyarakat dan dia tidak tabah bila mendapatkan gangguan. Karena bila ditanya itu mengurangi iman, betul itu adalah indikasi bahwasanya Anda kurang lemah iman, lemah iman. Karenanya bila Anda melihat perilaku saudara Anda yang kurang menyenangkan, dan itu karena berhubungan dengan maksiat maka tegurlah. Namun bila hal itu hanya karena memang wajahnya kok tidak tampan toh, bau keringatnya kok bau, jangan dibenci karena itu. Saya tidak suka duduk sebelahnya pulan karena bau ketiaknya, masya Allah. Ini banyak orang seperti itu. Suaranya kok tidak merdu. Kalau ngomong suaranya cemeng katanya, kayak anak-anak. Itu memang karakter, memang demikian Allah ciptakan dia. Kalau ngomong suaranya itu keras, demikianlah suaranya. Makanya dulu sahabat uh, eh, sahabat bin Qais bin Syamas radhiyallahu taala Allah ciptakan beliau dalam keadaan memiliki suara yang lantang, yang keras. Beliau tidak bisa merendahkan suaranya. Karena memang karakter demikian Allah ciptakan dia dalam keadaan seperti itu. Maka tatkala turun ayat ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa nabi. Wahai orang yang beriman, janganlah engkau meninggikan suaramu di atas suara Nabi. Maka sahabat sahabat ibnu Qais bin Syammas radhiyallahu taala anhu menangis terseduh-seduh di rumahnya. Dia tidak berani keluar rumah. Kenapa? Dia pahami bahwasanya ayat ini Allah turunkan ditujukan secara khusus pada dia karena selama ini yang suaranya keras adalah dia. Maka tatkala Rasulullah mendapatkan sahabat uh, eh, sahabat Ibnu Qais Ibnu Syammas tidak kelihatan sebagaimana biasanya, maka dicari. Diutuslah seorang sahabat untuk mencari sahabat-sahabat Ibnu Qais Ibnu Sammas. Ternyata bukan itu yang dimaksud meninggikan suara di atas suara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dimaksud adalah melangkai perintah beliau, melanggar syariat beliau, menentang perintah-perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi toleransi memahami karakter sahabat kita, teman kita itu baik. Walaupun kita juga perlu adanya nasihat menasihati. Kalau ada teman yang mengganggu dengan suaranya yang lantang di saat kita sedang ibadah, di saat kita butuh konsentrasi, terus terang katakan, maaf saya sedang butuh konsentrasi. Sampaikan apa adanya. Keterbukaan itu perlu. Apa hukumnya berdoa dan berzikir bersama setelah sholat berjamaah, bermusik, bernyanyi dan bernasyid, menfitnah dan menggibah orang lain? Saya kira yang bertanya ini sudah ngerti. Bernyanyi, saya kira semua kita sudah tahu puasanya nyanyian itu adalah perbuatannya orang-orang yang tidak baik akhlaknya. Karena tidak ada yang nyanyi di masjid. Ada yang berani nyanyi di masjid, joget-joget di masjid, apalagi bila ditambah dengan membuka aurat. Makanya sahabat Abdullah bin Mas'ud dan yang lainnya mengatakan uh, musik dan nyanyian itu adalah mizmar min mazamiri syaitan. Itu adalah serulingnya setan. Karena yang menghadiri konser musik biasanya adalah orang yang tidak sholat. Kalaupun sholat, sholatnya ya ala kadarnya. Adapun menfitnah dan menghibah orang itu semua sudah jelas haram hukumnya. Saya yakin tidak ada yang perlu dibicarakan lagi. Ustaz, saya pernah mendengar bahwa barang siapa yang banyak tertawa di dunia maka banyak menangis di akhirat. Begitu pula sebaliknya. Gimana nih Ustaz? Saya tidak katakan tertawalah terbahak-bahak. Saya katakan tersenyum. Tersenyum itu bukan tertawa. Begitu juga tersenyum pun saya yakin semua kita memahami itu ada tempatnya. Kalau saudara tersenyum ketika sholat, saya yakin juga tidak benar. Kalau saudara tersenyum sendirian, saya kira juga tidak waras. Jadi ada waktunya kapan kita tersenyum, ada waktunya kapan kita serius. Tatkala kita berdiskusi dalam satu hal yang penting, maka jangan tersenyum. Nanti lawan diskusi Anda akan mengatakan diajak diskusi ini masalah yang penting senyum senyum senyum senyum ini benar enggak sih namun itu bukan berarti anda hadir di majelis yang seperti majelis taklim atau misalnya musyawarah itu dengan muka yang garang kemudian mengerutkan dahi tidak apapun wajah Anda itu adalah cermin dari hati Anda. Tatkala hati Anda bersih, walaupun Anda tidak tersenyum, orang tuan memandang Anda dengan simpati. Melihat bagaimana wajah Anda yang bersih dari hasad, dari dengki. Adapun tadi masalah orang yang paling banyak tertawa dan itu adalah orang yang paling banyak siksanya di akhirat dan di akhirat itu karena tertawa itu cerminan bahwasanya orang itu lupa lalai akan akhirat. Kalau orang itu ingat di akhirat seperti kata Rasulullah SAW, "Lau ta'lamuna a'lam, la bakaitum katiran walau dhahiktum qalila." Andai kalian itu mengetahui seperti yang aku ketahui, niscaya kalian itu akan banyak menangis dan sedikit tertawa. Walau demikian, apakah hidup Rasulullah Sallam ini menangis terus? Tidak. Namun wajah Rasulullah Sallam senantiasa mencerminkan wajah yang terseri-seri, berseri-seri. Setiap orang yang memandang wajah Rasulullah SAW pasti simpatik dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana hukum tersenyum kepada lawan jenis? Kalau sama putrinya sendiri masa tidak boleh? Senyumlah kepada istri saudara, istri saudara disenyumi, ibu disenyumi, kakak disenyumi, anak disenyumi. Namun kalau sama orang di pinggir jalan jangan disenyumi, kasihan kalau sudah dinikahi barulah tersenyum. Tapi kalau belum jangan murah tersenyum. Kalau sewajar saja tidak masalah. Insya Allah itu tidak masalah tersenyum di hadapan lawan jenis itu tidak masalah. Namun jangan disengaja tersenyum di hadapan jenis karena bisa meruntuhkan hati orang. Apa penyebab orang yang bersifat sensitif, mudah tersinggung, suka mengingat-ingat masalah yang lalu? Itu cerminan hati yang Bapak yang jawab Pak, kan saya Pak. Bagaimana melatih diri supaya bisa tersenyum ketika sedang punya banyak masalah atau ketika marah? Tadi saya sudah menyebutkan bagaimana tatkala Abu Mas'ud radhiyallahu taala marah kepada budaknya dan dia menampar budaknya. Rasul mengingatkan dengan mengatakan Abu Mas'ud, Abu Mas'ud, wahai Abu Mas'ud, wahai Abu Mas'ud, lallah aqdaru alaika minka alih. Sungguh Allah itu lebih kuasa untuk menyiksamu dibanding kekuasaanmu menyiksa budamu. Ingatlah, apapun yang Anda akan katakan, apapun yang Anda lakukan pasti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Anda ingat itu, Anda akan mudah menahan amarah. Dan kemudian ingatlah bahwa amarah itu tidak akan menyelesaikan masalah. Sebaliknya menambah masalah. Apa orang yang suka bercanda termasuk orang yang berbahagia? Bisa jadi dan bisa juga tidak. Tidak tidak bisa diukur dengan hanya sekitar canda karena canda itu bisa jadi cerminan orang yang tidak serius. Orang yang tidak paham masalah sehingga masalah yang serius pun dianggap dihitung dengan canda. Apa hukumnya jika seseorang melihat kemungkaran tidak mencegahnya dan diam saja dengan alasan berarti saya belum mampu, namun ia dia diperlu, diperlukan untuk menyampaikan kebenaran dan peramal ma'ruf yang munkar pada saat kemungkaran itu terjadi di rumahnya, di keluarga dan masyarakat sekitarnya. Ingkar mungkar itu memang butuh nyali, butuh keberanian. Namun keberanian itu seringkali dihantui oleh iblis. Iblis memberikan per, berbagai macam gambaran-gambaran yang menakutkan. Nanti kalau diingatkan marah kau dipukuli. Padahal dia lebih kuat dibanding yang berbuat mungkar. Nanti tetangga nih kalau marah gimana? Tidak punya tetangga. Justru tidak. Hanya saja yang perlu dipikirkan bagaimana cara kita mengingkari kemungkaran. Carilah waktu yang tepat. Gunakanlah cara-cara yang baik, santun. Dengan izin Allah tidak akan ada hal-hal yang e, kita takutkan. Namun tadi saya ketekankan lagi gunakanlah cara-cara yang hikmah, yang bijak, santun. Dan kalau kita tidak mampu melakukannya sendiri, maka masih banyak saudara-saudara kita yang mampu. Ingatkan, sampaikan kepada orang lain yang mampu. Bagaimana kita bisa senyum tatkala hutang melilit pinggang dibayar? Kalau sedang terlilit utang agar bisa tersenyum adalah segera lunasi utangnya. Insya Allah cepat tersenyum. Namun kalau utang melilit mau bayar males. Kenapa? Sayang asetnya adalah aset warisan. Kalau dijual bagaimana nanti tidak punya lagi? Ya itu makanya susah senyum. Tapi kalau kita ini sadar tahu siapa kita, saudara kita telah menolong, maka segera dikembalikan maka insya Allah mudah tersenyum. Seringkali yang menjadikan kita sulit tersenyum adalah karena tadi utang gampang ketika membayar ditunda-tunda. Akhirnya numpuk-numpuk-numpuk utangnya dan giliran sudah besar mau jual aset sayang, bingung, takut aset ini sudah warisan harta pusaka misalnya macam-macam seribu satu alasan tapi kalau harus bayar utang gimana akhirnya kundah bulana kalau memang belum bisa karena tidak punya aset yang bisa dijual. E, kemudian memang utang tersebut adalah karena kebutuhan yang mendesak. Maka insya Allah akan Allah mudahkan sebagaimana disebutkan dalam hadis Inna Allah ma'adain hatayak dia. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu akan senantiasa menyertai orang yang berutang sampai dia mampu melunasinya. Namun itu hanya diberikan kesertaan Allah SWT wa hanya diperoleh bagi orang-orang yang serius ingin melunasi piutang. Rasulullah mengatakan dalam hadis lain memberikan ancaman, warning kepada orang yang suka hutang, mengambil harta saudaranya tanpa ada niat serius untuk mengembalikan. Man akhadha amwalan nasi yuridu itlafaha atlafahullah. Barang siapa yang mengambil harta orang dengan niatan ingin merusak harta orang, tidak ingin mengembalikannya, maka Allah akan binasakan dia. Dan ini terbukti orang yang suka nunda-nunda piutang akhirnya terlilit utang dan tidak mampu bayar utang. Aset dijual pun tidak mencukupi. Saya punya pegawai sopir kadang-kadang kelakuan sopir ini buat kita emosi, mobil rusak dan macam-macam kelakuannya. Kalau kita tidak marah, Ustaz tidak dihargai sama mereka tapi semenjak ngaji sudah agak sabar kalau tidak suka lebih baik eh, pecat mana ya yang kurang baik eh, daripada darah tinggi alias stroke bagaimana sebaiknya Ustaz mohon nasihat kalau ada pegawai yang seperti diceritakan tadi Perlu dilihat, jangan-jangan mobilnya yang memang sudah waktunya diganti. Jadi kalaupun saudara yang megang sendiri pun akan senasib. Ini pertama. Kemudian kedua, bisa juga karena sopirnya. Ada orang yang kalau ditolong ini tidak tahu diri. Bukannya membalas budi orang malah mentung orang. Air susu dibalas air tuba. Ada orang yang seperti ini. Semakin Anda beri dia, semakin Anda bantu dia, maka semakin menginjak-injak kepala. Orang yang seperti ini jangan dijadikan pegawai. Namun kalau yang pertama tadi memang mobilnya rusak ya jangan salahkan saudara Anda. Memang mobilnya yang harus segera diganti. Nah, kalau yang kedua, segera sopirnya yang diganti. Kalau memang terbukti seperti itu. Atau bisa saja uh, sopirnya yang perlu dilatih, diajari karena memang sopirnya yang belum pintar. Ini banyak sebabnya. Bagaimana hukumnya? Apakah si anak ini durhaka kepada orang tuanya? Si anak ingin belajar ke tempat yang benar, menunjang dia belajar dan sesuai syariat, kompas atau mahat, sedang orang tuanya ingin dia e, ke SMA perguruan tinggi negeri. Jadi anak bersikeras dengan keinginannya. Subhanallah, seakan hidup di zaman Diponegoro. Zaman di Penogoro, orang kalau belajar memang benar harus keluar kota, keluar negeri, keluar daerah dia dengan safar. Zaman sekarang tidak perlu. Kalau tidak bisa ke pesantren, masih banyak fasilitas-fasilitas rekaman MP3 ada, radio-radio yang mengajarkan ilmu sekarang sudah ada misalnya di Batam ini ada, di Batam ada, di Riau ada, di Jawa banyak dan kemudian kajian-kajian yang bisa direkam, bisa download di di internet sehingga tidak ada alasan jatuhnya untuk harus bersikeras dan bersedekang dengan orang tua orang tua ingin sekolah kita ingin pesantren bisa digabungkan dua-duanya dan tidak perlu arah dipertentangkan kalau memang orang tua tidak ingin kita di pesantren karena kita ingin sekolah di, di SMA turuti orang tua dan kajian bisa dihadiri lewat seperti ini kita ini kajian ini banyak yang ada alhamdulillah rekaman-rekaman bisa didapat uh, eh, MP3 di internet masih bisa banyak di download dan inilah ke depan semoga saja akan ada sekolah-sekolah yang online dan sekarang di Malaysia sudah ada misalnya Mediu sudah ada jadi sebetulnya tidak ada yang sulit hanya saja nih, makanya ini saya usulkan kepada teman-teman ustaz di sini untuk bisa membuat uh, sekolah online uh, misalnya pondok online bagi yang ingin sekolah online bisa jadi kalau yang tidak hadir bisa di-download filenya. Itu insya Allah sangat memudahkan sekali. Hanya saja apakah Ustaz siap untuk online atau tidak. Banyak Ustaz yang gaptek. Seperti saya terus Kepada siapa saja kita dianjurkan senyum menurut syarat Islam. Kepada semua orang. Tidak ada dipilah-pilah. Orang kafir pun senyum. Karena terbukti akhlak yang baik, akhlak yang mulia ini efektif untuk mendakwai, mempengaruhi, menarik simpati orang Islam. Rasulullah SAW sampai menggambarkan betapa semangatnya Rasulullah SAW agar kaum muslimin, agar orang-orang kafir itu masuk Islam. Sampai Rasulullah menggambarkan tentang kondisi sebagian orang yang untuk masuk surga saja harus dipaksa. Saking semangatnya Allah Subhanahu wa taala rasulnya agar manusia ini semuanya masuk surga, namun banyak yang tidak mau. Sampai kata Rasulullah, "Ajiba rabbukum min qaumin yadkhulunal jannata bisalasil." Jadi Allah saking sayang pada manusia sampai ada orang-orang yang nanti ketika di surga itu dimasukkan dalam keadaan di rantai di borgol. Nah, apa susahnya kalau kita memasukkan orang ke surga dengan senyuman kita? Orang zakat saja yang itu merupakan rukun Islam, orang kafir memiliki bagian darinya yaitu muallafah kulubuhum orang yang dikira bisa masuk Islam simpatik atau kita bisa menghal, e, mencegah gangguannya dengan zakat diberi apalagi senyum yang tanpa biaya Bagaimana Ustaz jika e, orang non muslim yang membuat sakit hati kita apakah kita maafkan juga dia tidak meminta maaf pada kita Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah disakiti oleh orang kafir. Beliau diinjak kepalanya, dilempari dengan kotoran onta, dan beliau diusir. Saudaranya banyak yang terbunuh, sahabatnya banyak yang dibunuh, disiksa. Namun tatkala beliau berhasil menguasai kota Mekah, apa yang beliau lakukan? Beliau balas dendam? Tidak. Kebesaran jiwa Rasulullah SAW, keluhuran hati beliau Kesucian hati beliau jauh dari sifat pendendam. Sehingga tatkala salah seorang sahabat yang membawa bendera Ansar mengatakan al-yauma yaumul malhamah pada hari ini adalah hari pembantaian orang Quraisy. apa Hari balas dendam. Maka Rasulullah cabut benderanya diberikan kepada sahabat yang lain. Bahkan beliau mengatakan man dakhala dar Abi Sufyan fahuwa amin. Orang yang masuk rumah Abu Sufyan maka dia aman. Padahal Abu Sufyan ini paling banyak membuat kesusahan kaum muslimin. Perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq yang memimpin adalah Abu Sufyan. Namun Rasul mengatakan siapa yang masuk rumah Abu Sufyan dia aman. Man dakhalal masjidah fahuwa amin. Yang masuk ke masjid aman. Wa man aghlaqa alaihi babahu amin. Orang yang menutup pintunya maka dia aman. Pemaaf. Sampai kepada orang kafir. Makanya tidak heran bila keluhuran hati beliau, jiwa pemaaf beliau, kebesaran jiwa Rasulullah SAW menjadikan orang-orang kufar Quraisy yang dulu menentang sampai detik terakhir masih berperang dengan Rasulullah ketika Fatu Mekah itu semuanya berbondong-bondong masuk Islam subhanallah. Namun subhanallah sangat disayangkan di zaman kita banyak orang Islam yang benci terhadap dengan Islam karena apa? karena akhlak kita. Apalagi sampai kita bisa masuk Islam. Orang Islam mempertahankan Islamnya saja jadi berat gara-gara ulah kita. Karena Rasulullah SAW pernah memberikan gambaran tentang ini, memberikan peringatan tentang orang-orang yang semacam ini. Beliau mengatakan, Inna minan nas wa inna minkum labunafirin. Sungguh dari kalian ini ada orang-orang yang menjadikan orang itu lari dari Islam. Menjadikan sebagian orang itu takut akan agama Islam Makanya saya yakin tidak ada dari kita yang rela, yang sudi menjadi orang yang seperti ini. Marilah kita koreksi diri kita, jangan-jangan selama ini saya menjadikan orang benci terhadap Al-Quran. Benci terhadap sunnah Rasulullah SAW, benci terhadap agama Islam. Dan jadilah kita ini termasuk orang-orang yang seperti kata Rasulullah, Inna minan nas, sesungguhnya sebagian orang itu, ada orang yang dijadikan Allah Subhanahu sebagai mafatih lil khair, pembuka pintu-pintu kebaikan, wa maghalik lisar dan penutup pintu-pintu kejelekan. Wallahu taala alam, saya rasa cukup. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita iman yastami'una alqaula qaula fayattabi'una ahsanah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah uh, insyaallah malam besok Kamis ba'da Isya di Masjid Akramunas dengan judul memahami khilaf para ulama. Jadi setelah senyum kita pahami dulu khilaf, mudahan tak tak cemberut lagi. Setelah itu kita masuk kepada uh, paginya eh ba'da subuh di Masjid Fatimah sampai jam 7 mengenal hukum tasabuh. Dan terakhir eh, uh, Jumat jam 9 sampai jam 11 juga di Masjid Fatimah Islam bukan hanya milikku seorang. Jadi Islam milik kita semua, maka datanglah kita semuanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.